Harus selalu Allah Subhanahu wa taala jadikan benturan ya antara hak dan batil di alam semestanya di setiap zaman yang dengan itu tujuannya adalah dengan itu agar terjaga keseimbangan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam dua ayatnya dari kitabnya Al-Qur'anul Karim Allah berfirman diantaranya antaranya walaula daf'ullahi nasa ba'dahum biba'd La fasadatil ard Al-Baqarah kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala benturkan manusia satu sama lain niscaya muka bumi akan hancur kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain niscaya muka bumi akan hancur. Maknanya apa? Maknanya untung ada benturan antara manusia, untung ada peperangan, untuk ada ada ada ada pertumpahan darah, ada benturan di antara manusia. Untung ada demikian sehingga akhirnya muka bumi gak jadi hancur. Lihat. Maknanya sekejam apapun terlihat di mata kita, Allah jadikan itu dengan segala hikmahnya. Maknanya demikian. Hikmahnya diantaranya Allah sebutkan di ayat yang lain. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira. Wa la yansuranna Allahu ma yansuruh. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya akan hancurlah kemudian tempat-tempat ibadah, sauma'ah, sauma'ah, masjid-masjid, Sholat-sholat. Yang di situ banyak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah niscaya akan menolong orang-orang yang menolongnya. yakni orang-orang yang berpartisipasi menegakkan agamanya. Lihat, di mana dengan benturan yang terjadi ini akhirnya lestarilah agama, lestarilah syiar kepada Allah, lestarilah salat. Ya, Maknanya, ketika dijadikan kebatilan selalu ada dalam menghadapi yang hak, akhirnya dengan itu ahlul hak selalu terjaga semangatnya dan adrenalinnya dalam membela yang hak, dalam memperjuangkan yang hak. Demikian kan hikmahnya kan? Maknanya Allah berfirman kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bilma'ruf, anil mungkar. Kalian telah jadi sebaik-baiknya umat yang Allah jadikan keberadaannya di antara manusia yaitu dalam rangka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tayyib, apabila kema'rufan telah merata di muka bumi, tidak ada lagi kemungkaran. Apa yang terjadi? Masihkah kita jadi sebaik-baiknya umat? Kemudian masihkah ada kemuliaan pada sesuatu yang ma'ruf ketika yang mungkar tidak ada? Yang adakah yang dibilang putih ketika tidak ada lagi hitam? Adakah yang dibilang baik ketika tidak ada lagi yang buruk? Maka apa yang harus dilakukan para ahlul ma'ruf, ahlul haq ketika kemungkaran tiada lagi, ketika kebatilan tidak ada lagi kan bete. Gak ada kerjaan, gak ada syumbulan, bosen, pengangguran kita. Nggak ada lagi perjuangan. Untuk membela yang hak akhirnya nggak kelihatan lagi yang mana yang berjuang yang mana yang enggak. Lihat, dengan segala hikmah yang Allah mesti jadikan hak demikian. Itu pun setelah dicambuk dengan hal ini masih saja ahlul hak ahlul ma'ruf, yakni kaum muslimin masih saja seringkali mereka lengah dari agamanya. Padahal Allah cambuk dengan keberadaan kafir yang merongrong mereka, menggerogoti negeri-negeri mereka, membantai kaum muslimin, menjajah negaranya, gitu kan? Ya? Masih saja setelah itu semua banyak yang kaum muslimin lengah dari agamanya. kan Allah jadikan para firqah-firqah sesat menghadang ya kan? ahlul haq, menghadang ahlus sunnah, ahlul tauhid. Tapi masih saja orang-orang yang ahlus sunnah memang yang sunni, ya kan? Itu tidak juga terlalu peduli dengan yang mana yang sunnah sebenarnya. Maka seringkali terjadilah yang terjadi sebagai bentuk pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Terjadilah apa yang terjadi misalnya di Syria. Ya kan? Negeri yang mayoritas Sunni dikuasai oleh zindik kafir seperti Bashar ini. Oke, okay yang mayoritas sunninya apakah mereka mengenal sunnah dengan baik tauhid dengan baik menerapkannya dalam kehidupan dengan baik apakah mereka sholat kalau ya demikian kalau ya demikian apakah Allah akan kuasakan atas mereka seorang zindik faham Bukankah Allah Maha Adil? Bukankah sebuah negeri yang beriman dan bertakwa maka Allah akan berikan kuasa atas mereka di muka bumi dan Allah kuasakan atas mereka orang yang menjaganya yang adil lah at least setidaknya. Kok bisa Allah kuasakan atas mereka seorang zindiq yang bilang ana rabb yang memaksa berkata bahwa la ilaha illa ana itu? Apa yang terjadi sampai begitu? Yang sunninya emang gak kenal yang sunnah gitu loh. Kalaupun dia sunni dalam artian bukan syiah. Iya kan? Terjadilah yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Pertempuran, fitnah, ribut antara kaum muslimin dan Nasrani. Allah mesti jadikan hal demikian. Karena apa? Udah terlalu larut mereka berakrab-akrab dan saling mencintai dengan Nasrani. Sehingga tidak lagi memperdulikan batasan-batasan agama dalam hal itu. Karena cinta satu sama lain. Mereka saling mengucapkan selamat pada hari raya satu sama lain. Nah enaklah dia aja bantuin kita waktu Idul Fitri. Akhirnya dia lagi lebaran juga kita bilang selamat. Tuh, membantu kekufuran mereka sampai nikahnya juga akhirnya nggak aneh lagi pernikahan antara Muslim dengan Nasrani. Akhirnya dibilang ketika dikatakan pada mereka wala tarda akal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum, enggak menurut sama Al-Qur'an. Kenapa? Karena udah terlalu enjoy. oh, masa begitu sih kita seturun-turunan baik nih sama Nasoro. Iya. Begitu ketika dibilangin ayat Quran, wala yazaluna yuqatilunakum hatta Yurdukum ya andinikum inistatom Misalnya misalnya mereka akan selalu memerangi kalian sehingga mengeluarkan kalian dari agama kalian semampu mereka. Oh, masa orang baik dari dulu. Allah jadikan fitnah. Pang! Biar berasa. Tuh. Yang dengan fitnah ini akhirnya mereka ya tabiru. Sepantasnya ya tabiru. Mengambil ibrah. Terjadilah yang terjadi waktu Eid kemarin Ya kan? Terjadilah yang terjadi di dulu hal maheranya, posonya, Ternateknya. Allah mesti kasih pelajaran gimana? Allah Maha Adil kan? Allah Maha Adil kan? Kaum yang berbuat keadilan, kaum yang berbuat keimanan, ketakwaan, masa Allah kasih fitnah? Teman, Allah Maha Adil. Ya? alakulah benturan-benturan ini sekejam apapun di mata manusia. Emang mesti terjadi. Dengan itu Allah jadikan keseimbangan alam semesta. Allah jaga keseimbangan alam semesta. Dan yang mau kita berikan gambaran adalah <clears throat> benturan yang terjadi di umat Muhammadiyah sejak masa periode awal dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turun padanya ayat di gua Hiro umur 40 tahun. Ya? Demikian menguasai sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lihat dari tahun, lihat dari tahunnya. 0 sampai 40 Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 0 sampai 40 40 jadi nabi gitu kan 40 tambah 13 tahun periode Mekah gitu kan Rasul hijrah itu 10 tahun Madinah meninggal total 63 tahun nah kalau mau menguasai siroh kuasai dari kerangkanya kerangkanya jadikan umur Rasul sebagai kerangka begitu ya sebagai tulang intinya umur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib sekilas dalam kesempatan yang singkat kali ini kita lihat fase marhala dakwah di Mekah yang 13 tahun ini. Ya. Pertama Rasul turun 40 tahun ayat. Uh, uh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia 40 tahun turunlah pertama wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkanlah dia mulai untuk menyampaikannya mulai Mulailah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, tapi tidak juga terang-terangan. Dia sampaikan kepada keluarga-keluarganya, dia sampaikan kepada teman-teman terdekatnya, orang-orang yang dia kenal dengan kejernihan akal, kemuliaan budi ini seringkali menjadi modal yang baik bagi seseorang di mana Allah akan berikan dia hidayah. Karena apa? Karena itu bukti kejernihan akal dan baiknya akhlak dia ini salah satu ciri bahwa aradallahu bihi khairan. Insyaallah. Ya. Masuklah ke dalam Islam orang-orang yang memang dekat dengan Rasul, para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memang terkenal dengan baik budinya, Abu Bakarnya radhiyallahu anhu, Utsmannya, ya kan? Dan lain-lain. Setelah tiga tahun demikian, fase dakwah sirriyah ini tiga tahun. Tiga tahun. Masuk tahun keempat. Masuk tahun keempat. Allah perintahkan mulai jahar. Turun ayat. Fasda bima tu'mar wa a'rad anil musyrikin. Terangkanlah, yakni tampakkanlah apa yang kau diperintahkan atasnya. Oke? Okay? Wa anil musyrikin. Dan berpalinglah dari kaum musyrikin. ya ini jangan kau pedulikan kau musyrikin bagaimana sikap mereka nanti dalam menghadapi dakwahmu. Baik. Akhirnya mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun keempat kenabian ini, tahun keempat kenabian, mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah jah jahriyah. Awal hal yang dia lakukan adalah di mana dikumpulkannya kaumnya pada suatu hari di Safa. Dia berteriak, "Wa sobaha, wa sobaha, Menyeru kaumnya. Sehingga semuanya kaumnya berkumpul. Baik. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka berkumpul, ya kumayaktub. Rasul berdiri dan berkhutbah kepada kaumnya. Okay? Mengetes kepercayaan kaumnya ini kepadanya. Ya. Kemudian Rasul berkata padanya, lihat, Apabila aku katakan pada kalian bahwasanya di balik lembah ini atau di balik bukit ini terdapat sebuah pasukan besar yang siap menyerang kalian kapanpun, apakah kalian akan percaya aku? Ya kan? Ya, ini berita yang sangat penting demikian. Apakah kalian akan percaya aku? Mereka menjawab dengan jawaban yang memuaskan. yakni kita tidak pernah melihat kebohongan sekalipun darimu. yakni selamanya kita kenal engkau dari kecil, engkau adalah orang yang sangat terpercaya. Tak pernah kita rasakan kebohongan darimu sedikit pun. Maka apabila kau katakan itu, kami percaya. Apapun yang kau katakan, kami percaya. Maknanya demikian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, setelah mereka mengakui kepercayaannya kepada Rasul. Bagaimana tidak? Mereka yang menjulukinya Al-Amin, itu kan? Iya kan? Barulah Rasul katakan, sesungguhnya aku adalah Nazir, pembawa peringatan. Baina yadaya azabun syadid. Ya kan? Sungguh aku membawa berita, peringatan, dan sungguh telah dekat azab yang pedih. Kemudian mulai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kaumnya untuk apa? Menyembah Allah satu-satunya dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang ada yang berjalan pada kaum itu yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Barulah kaum itu ribut. Tidak terima dengan apa yang disampaikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya mereka mengakui bahwa mereka mempercayai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Abu Jahal atau Abu Lahab berkata, Tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum alihadha jama'atana. Celakalah kau sepanjang hari ini ya Muhammad. Untuk itukah kau mengumpulkan kami? Yani untuk menyampaikan ini doangkah? Kirain ada berita apa? Maknanya demikian. Akhirnya dari situ mulailah serangan kaum musyrikin terjadi atas kaum muslimin. Mulailah akhirnya tampaklah perbedaan yang ada antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin dan dan dan dan standar rasio sebuah kaum kan jeleknya begitu. Sesuatu yang benar adalah sesuatu yang berjalan dan umum berjalan pada kaum tersebut. Bukan sesuatu yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenar kebenaran minimal dengan rasio lah ketika itu mereka belum menguasai belum menguasai ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal sesuatu yang benar adalah minimal yang dikatakan rasionya benar kayak gitu. Enggak, enggak begitu. Kebenaran yang menjadi standar kebenaran sebuah kaum seringkali apa yang umum berjalan pada mereka. Ketika sesuatu datang dan beda dengan yang umum berjalan, maka salah. Hitungannya begitu kan? Iya kan? Maka terjadilah yang terjadi dari awam dari dari awam. Iya? Nah, mulailah penentangan mereka terhadap kaum muslimin yang tak mau menyembah apa yang mereka sembah, tuhan-tuhan yang mereka sembah. Tak mau melakukan ibadah yang mereka lakukan. Ya? Yang memiliki keyakinan yang berbeda, memiliki tauhid. Ya? Tidak seperti mereka yang menyembah banyak tuhan, Tuhan-Tuhan yang terbuat dari batu-batu yang mereka sembah. Monumen-monumen yang mereka sembah seperti Latta, Uzza, Hubal, Manat, dan lain-lain. Nah, nah tidaklah ikut dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyaknya, kecuali orang-orang yang lemah, yang fakir, yang mereka they got nothing to lose yang mereka nggak punya apapun untuk hilang. Mau apalagi yang aku korbankan? Aku hidup pun fakir. Yang banyak ikut Rasulnya orang fakir dan lemah. Yang toh nggak ada yang dia korbankan dari harta duniawinya dan lain-lain. Emang ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam full. Kalaupun banyak orang-orang kaya dan para dermawan yang ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mereka infakkan seluruh hartanya kiri dan kanan demi menyelamatkan kaum muslimin. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Uthman dan lain-lain. Abu Bakar yang selalu menginfakkan hartanya setiap hari di kanan dan kiri untuk apa? Menebus budak-budak muslim, budak tapi muslim yang akhirnya karena keislamannya diazab oleh tuannya, Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu anhu. Ya kan? Baik wanita ataupun lelaki selalu ditebus oleh Abu Bakar. Dia menghabiskan hartanya di situ untuk menyelamatkan kaum muslimin. Bilal yang akhirnya dalam kondisi lemah tapi beriman, dalam dia dia budak, akhirnya di, azab oleh tuannya di Rombo Mekah, di pasir Mekah, di, ditaruh dia di pasir Mekah, di panasnya pasir Mekah. Kemudian ditimpa dengan batu besar dan dipaksa untuk menghina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memuji-muji Tuhan-Tuhan mereka. Bilal enggan menuruti permintaan mereka dan tetap berkata, Ahad, Ahad, Yani dia bertahan di atas tauhidnya, di atas keimanannya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya ditebuslah kebebasannya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terbebaskanlah dia. Tuh lihat. Jangankan para pengikutnya, bahkan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam pun diperlakukan dengan perlakuan yang ah begitu mengiris hati ketika kita membacanya. Misalnya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Okay? berkata satu hari aku sedang duduk di dekat Ka'bah. Kemudian di situ ada pembesar-pembesar kaum musyrikin. Pembesar-pembesar kaum musyrikin sedang berkumpul ada Utbah ibn Rabi'ah, Uqbah ibn Umayyid, ada ada Abu Jahal dan lain-lain. Mereka berbicara. Ma ra'ayna mithla ma sabarna ala hadzal rajul. Sungguh kita tidak pernah melihat kita dalam kondisi sesabar ini daripada ketika menghadapi orang ini, yakni Muhammad. Benar-benar safah ahlamana, dia bikin berantakan angan-angan kita. Memecah belah kita, memecah belah saudara dengan saudaranya, ayah dengan anaknya. Tapi kok kita diemin aja, yakni nggak kita bunuh nih Muhammad. Benar-benar sabar kita menghadapi <laughs> Muhammad lagi berbicara demikian. Qadarullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Ka'bah pada saat itu dan kemudian mau sholat. Fawathabu ilaihi wathbah rajul wahid. Tahu-tahu mereka langsung mengelilingi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan langsung bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad. Anta alladhi taqulu kahadha hakadha hakadha hakadha. Engkau yang bilang begini begini begini. Engkau yang bilang begini begini begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan polosnya dia berkata, "Ya, aku yang mengatakan hal itu. Ya, aku yang mengatakan hal itu." marahnya mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga akhirnya mereka nggak tahan lagi dicekiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang dengan bajunya sehingga dijatuhkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sampai ambang keburukan yang besar. Mereka siap membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking bencinya, kesalnya kepada Rasul dan dakwahnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud hanya melihat kejadian itu dan nggak punya kekuatan apapun. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu yang melihatnya, barulah dia yang berani lari menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendorong para kaum musyrikin ini darinya dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Dia berkata kepada para kaum musyrikin ini, "Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah?" Apakah kau akan membunuh seseorang hanya karena dia berkata Robku adalah Allah? Toh kalian mengatakan yang sama. Mereka punya tauhid rububiyah kan? Ya kan? Toh kalian mengatakan hal yang sama. Kenapa kau bunuh seseorang hanya karena mengatakan hal ini yang toh kalian juga mengakui hal tersebut? Sambil menangis Abu Bakar berkata demikian radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengkisahkan hal ini dan juga hal lain. Di mana suatu hari ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Ka'bah, okay? dan para pentolan-pentolan sanadid al musyrikin berkumpul di dekat sana. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan seseorang di antara mereka berkata, Ayyukum ya'ti bisala jazar al fulan. Siapa di antara kalian berani mendatangi uh, sala jazar, yakni tempat hewan, tempat pemotongan hewan dipunyai ya, kabilah fulan, di situ darah hewan. Kemudian habis dipotong kan dibongkar jeroannya dibuang, kotorannya dibuang. Numpuk no di sana no kotoran begitu tuh. Oke? Siapa di antara kalian yang berani ke sana ngambil begituan tuh kotoran, kemudian menaruhnya di atas kepala Muhammad ketika dia sujud. Ya. Famba'atha ashqahum. Akhirnya yang paling terkutuk di antara mereka, yang paling berani di antara mereka berdiri dan pergi mengambil hal tersebut beneran dan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dia menghampirinya dan menaruh semuanya di atas kepala dan kedua pundak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka zallu yadhakun mereka terus tertawa-tawa melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terperangkap dengan kotoran-kotoran itu nggak bisa bergerak tetap dalam sujudnya. Lihat ya, itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang berlari menghampiri Rasul SAW Alaihi Wasallam ada, adalah anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Torhat dia singkirkan semua kotoran itu dari kepala dan pundaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah Rasul bangkit dari sujudnya. Di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahumma alaika bi Quraisy Ya Allah balaskan kaum Quraisy ini. Tapi Quraisy terlalu umum. Akhirnya sama sab'ah anfar. Dia sebutkan tujuh orang. Allahumma alaika bi'uqbah ibn Abi Mu'ayy. Allahumma alaika bi Walid ibn al-Mughira. Allahumma alaika bi, bi, bi. Dia sebut tujuh orang ini. Dan kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata, aku melihat tujuh orang ini sar'a fi badr. Meregang nyawa mereka di badr. Tayyib. Ini, ini ketuanya, pembesarnya yang sangat mulia. Mereka perlakukan seperti ini. Kebayang nggak apa yang terjadi dengan para pengikutnya? Ya, ini kan? Kemudian ikhwani rahimakumullah <clears throat> Diriwayat Al-Imam Hakim rahimahullah menggambarkan tentang azab yang terjadi atas Alu Yasir radhiyallahu anhu ajmain. Ayat ini uh, riwayat ini sahih ala syarti Muslim. Kemudian wafaqahu Adz-Dzahabi. Imam Dzahabi menyetujui hal tersebut. Yasir radhiyallahu anhu aslama fi ayyamil fitnah. Dia berislam, yakni masuk Islam di masa-masa ujian demikian. Ketika kaum musyrikin menguji dan menyiksa kaum muslimin dengan segala bentuk penyiksaan. Begitupun aslama Abu berislamlah ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah radhiyallahu anhum ajmain. Namun dikarenakan mereka adalah keluarga yang lemah yang berada di bawah kuasa kabilah lain, halif gitu atau maula. Demikian. Ketika para pembesar-pembesar kaum tersebut mendengar bahwa Yasir masuk Islam, marahlah mereka. Akhirnya mereka turun menghampiri keluarga Yasir radhiyallahu anhu dan mereka membawanya keluar dari rumahnya dan disiksalah mereka di atas rombok Makkah yang panas terus disiksa Yasir istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar terus mereka menyiksanya nggak habis-habis e, e, sampai akhirnya Yasir pun tak tahan lagi dipaksa mereka untuk menghina-hina Nabi Muhammad SAW dan mengagungkan Lata Uzza begitu Yasir pun bertahan, begitupun istrinya Sumayyah dan Ammar. Ya? Sampai akhirnya Yasir pun meninggal dunia. Yasir pun meninggal dunia di bawah siksaan Abu Jahal and the gang dan lain-lain dan kawan-kawan. Sumayyah melihat hal itu betapa marah dia dan akhirnya dia aghlazatil qaula ala Abi Jahal. Dia berkata-kata keras kepada Abu Jahal yang telah membunuh suaminya, menyiksa suaminya sehingga mati. Abu Jahal digituin tambah marah dia dengan cepat dia mengambil herbah yakni tombak. Kemudian ditusuklah Sumayyah ini di tempat kehormatannya ditusuk dengan tombak di tempat kehormatannya sehingga langsunglah dia mati di tempat fakanat awal syahidah fil Islam jadilah wanita syahidah pertama di dalam Islam Sumayyah radhiyallahu anha adapun Ammar anaknya ya kan terus mereka menyiksanya sehingga da sampai dalam keadaan tak sadar diri wala yadri sampai dia tak sadar lagi apa yang dia katakan dia turuti permintaan mereka untuk menghina Muhammad dan mencerca eh, mencerca Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagung-agungkan Lata dan Uzza. mengatakan kata-kata kufur dan akhirnya dibebaskan. Pada ke saat kejadian tersebut terjadi, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dan dia melihat kaum musyrikin sedang mengazab keluarga Yasir. Dan tidaklah kaum tersebut mengazab keluarga Yasir kecuali karena mengikutinya kan? Iya kan? Tapi Rasul bisa apa? Cuman bisa lewat dan gak bisa berbuat apapun dan hanya berkata, Isbir ya ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Ya, sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya nanti tempat kalian berkumpul, bertemu, ya, janji bagi kalian adalah surga. Cuman bisa Mau dikata apa dong? Nggak punya power apapun untuk menahan hal ini. Iya nggak? Sampai akhirnya Ammar kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apapun yang terjadi, menceritakan segala hal yang telah terjadi. Kemudian Ammar berkata, ya Rasulullah bagaimana dengan aku yang telah mengatakan kata-kataku kufur? Lihat, Allah Subhanahu wa taala jadikan hal ini mesti demikian untuk menjadi pelajaran bagi kaum-kaum berikutnya. Ya. Allah jadikan Ammar mesti mengikuti permintaan kaum musyrikin dan mengatakan kata-kata kufur. Fungsinya apa? Untuk hikmah tasyri', hikmah pembentukan syari syariat. Sama mesti Allah jadikan di antara para sahabat generasi Rasul ada terjadi pada mereka zina. Iya. Akhirnya mesti dihukum, didirikan had atasnya. Sehingga apa? Hikmah tashri. kaum yang datang setelahnya tahu bagaimana kalau yang harus dilakukan kalau terjadi zina gitu kan. Ada di antara sahabat generasi Rasul yang berislam kepada Rasul mencuri. Akhirnya mesti dipotong tangan mereka. Sahabat nih masa mencuri. Hah? Hikmah tashri. Hikmah tashri. Demikian yang dimaksud dengan hikmah tasyri. Yang dengan kejadian itu turunlah sebuah hukum yang akhirnya menjelaskan e, e, undang-undang uh, yang diwajibkan dan kemudian menjadi patokan bagi zaman setelahnya. Demikian pula Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang akhirnya mengatakan kata-kata kufur. Without due respect, dengan segala hormat, tidak kita kurangi hormat kita kepada para sahabat, malah mungkin kita melihat sirah mereka dan semakin kita agungkan mereka. Apabila kita berada di posisi mereka, mungkin kita tak tahan, pasti, bukan mungkin. Kemungkinan besar kita akan tak tahan dengan ujian yang Allah timpakan atas mereka. Ya? Kan? Rasul benarkan tindakan Ammar bin Yasir karena apa? Qalbi mutmainun, wa kaifa tajidu qalbak? Bagaimana kau temukan hatimu ya Ammar? Qalbi mutmainun bil iman, hatiku tetap dengan keimanannya ya Rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, In adu fa'udu. Kalau mereka ulangi penyiksaan itu lagi, maka ulangi. Katakan lagi kata-kata kufur itu, nggak apa-apa. Ya. Jadi kaidah besar kan? Aduru duru tubihul mahzurat. Ya, bahwa kondisi darurat yang luar biasa. Pada saat kondisi demikian, hal-hal yang tadinya dilarang menjadi berubah hukumnya jadi mubah. Karena apa? Karena kondisi darurat yang demi demikian. Bahkan syirik, kufur, dosa paling besar diperbolehkan kalau lagi terancam nyawanya mah. Ya kan? Apalagi dosa-dosa yang di bawah itu kemungkaran-kemungkaran atau larangan-larangan yang di bawah kesyirikan dan kekufuran. Itu maknanya. Oke? Okay? Dan tidaklah hal-hal demikian membuat kita mengurangi hormat kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, nggak boleh. Satu hari seorang tabi'in bertemu dengan Mikdad radhiyallahu anhu. Mikdad ini sahabat kan, Mikdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. tabiin karena semangat cintanya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain, ya kan? Ketika bertemu seorang sahabat dia berkata, Tuba lihataini hataini al-ainataini allatani ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah bagi dua mata ini yang telah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawadidna anna makanak. Andai saja kita berada di tempatmu. Ma taraknahu yamshi ala wajhil ard. Tidak akan kami biarkan Rasul berjalan di atas muka bumi. yakni kita gendong kemana-mana. Kata ini tabiin kepada Mikdad ibn Aswad. Ini sebuah ungkapan yang mengungkapkan zohirnya cinta dan pengagungan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan, iya kan, iya kan. Tapi yang ada bukannya dipuji sama malah dibentak-bentak diomelin. Lima tahmadun Allah. Kenapa kalian tidak memuji Allah saja? Annakum bahwasanya kalian lahir la ta'rifuna ilal Islam. Tidaklah kalian mengenal agama lain kecuali Islam. Kenapa nggak bersyukur saja pada Allah? Kalian lahir ini langsung Islam. Berapa banyak kaum yang mata yang melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah sungsebin mereka di neraka. Hah? Yani apa yang membuatmu pede kalau kau hidup di zaman Rasul, kemudian kau menjadi orang yang beriman padanya? Abu Bakar, Abu Abu Jahal, Abu Lahab lihat Rasul matanya bahkan keluarganya, tapi apakah itu membuatnya menjadi masuk surga? Enggak. Iya kan? Allah lemparkan mereka ke neraka kalaupun melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Untung kalian lahir dalam keadaan sebuah masa yang dimana tidak lagi kalian mengenal kecuali agama Islam. Kenapa tak bersyukur saja atas hal itu? Demikian maknanya. Kemudian diberkata Ibnu Ibnu Aswad radhiyallahu anhu, "Qad kufitumul bala'a bighairikum." Sungguh kalian telah dicukupkan ujian oleh orang-orang selain kalian. Maknanya apa? Kalian tidak usah menanggung lagi fitnah-fitnah dan ujian-ujian berat di masa-masa dakwah awal Islam. Allah telah bebankan itu semua kepada generasiku, generasi sahabat. Kau coba sudah bersyukur saja. Kalau kau berada di posisi kami, kau akan hancur. Siapa tahu kau tak akan kuat menanggung derita itu. Maknanya kami adalah orang-orang pilihan Allah kami adalah yang terbaik, tidak ada yang boleh lebih baik dari kami. Ketika jangan kau pernah mengira ketika kau berada di posisi kami, kau akan melakukan yang lebih baik. Jangan. Bermimpi untuk lebih jadi lebih baik daripada sahabat pun jangan, itu udah bentuk kesesatan. Kenapa? Kalaupun zohirnya pernyataan tersebut adalah bentuk cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru di dalamnya ada intikos, ada celaan kepada para sah sahabat. Yang seolah-olah mereka salah membiarkan Rasul berjalan sendiri di atas muka bumi. Begitu kan? Kalau kita hidup di zamanmu, kalau kita berada di posisimu, kita tak akan biarkan Rasul berjalan di atas muka bumi. Ya salam, pedeknya anak baru kemarin. Diomeli yang ada memikda, Migdad bisa-bisa. Nggak boleh songong ngomong begitu sama sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Abdullah ibnu Mas'ud yang melihat Rasul disihina dan disiksa, namun diam nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah kau mengira kalau kau berada di tempat Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian kau berani melakukan sesuatu. Ini bukan masalah berani atau nggak berani, berani melakukan, berani melakukan perlawanan atau tidak. Masalahnya bukan di situ, masalahnya di sabar sama enggak. Berani nggak kau menaklukkan dirimu. Kalau cuma masalah nekat, mereka kaum yang nekat. Masalah nekat terus mati sebentar gitu. Mereka kaum yang nekat. Cuman Rasul bilang jangan melakukan perlawanan. Masih dilarang kan untuk kita, untuk perang. Allah masih melarang mereka kan? Iya kan? Masih melarang mereka untuk perang, masih melarang mereka untuk melakukan tindakan balasan, tindakan perlawanan. Karena apa? Demi Allah, hal-hal demikian hanya akan menjadikan madorot yang lebih besar lagi. Kita masih terlalu lemah. Marhalah ini namanya marhalah istidaf. Ketika kaum muslimin dalam kondisi yang do'if luar biasa. Pada saat itu bersabar, bersabar. Jangan lakukan perlawanan. Jangan lakukan pembalasan. Yang dengan itu hanya akan menjadikan amarah mereka yang lebih besar. Kemudian menjadikan madorot yang lebih besar atas kita. Ini jadi kaidah nantinya, kaidah manhaj. Sebuah kaum ketika nggak punya power, nggak punya tenaga, maka yang wajib atas mereka sabar dulu. Sabar dulu atau hijrah, tinggalkan dulu negerinya. Itu bukan berarti kalah Rasul hijrah. Bukan berarti pengecut Rasul pengecut. Siapa yang berani bilang Rasul pengecut? Mundur dulu. Maka dari situ ulama ahli sunnah berkata, pada saat sekarang yang diwajibkan untuk rakyat Palestina, nah adalah Sabar, jangan ngelawan, jangan balas. Maju pakai bom bunuh diri. Bang, tiga empat Yahudi lecet. Bom bunuh diri bawanya segimana sih segede-gedenya? Nah ini alasan yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi, oleh Israel. Afwan, Israel Nabiullah alaihi salam. Oleh Zionis. Oke? Okay? Alasan demikian ini ditunggu-tunggu oleh Zionis karena apa? Dengan ini akhirnya mereka melakukan penyerangan yang lebih tanknya, helikopternya, semua maju untuk apa? Melakukan pembantaian yang lebih besar. 100 mati, yang dibunuhin anak kecil yang bibit gitu loh. Iya kan? Kemudian pukul mundur lagi perbatasan. Tuh, karena perlawanan yang kau lakukan, akhirnya madorot yang lebih besar yang terjadi. Iya gak? Iya gak? Yani Ammar radhiyallahu anhu kalau cuma nekat-nekatan dia cari Abu Jahal di tengah pasar dia tusuk berani terus dia mati-mati deh yang penting aku balas dendamku. Masalah nekat dia nekat dia lebih nekat. Radhiyallahu anhu. Cuman apakah agama tentang masalah itu? Bukan. Agama ini tentang sam'an wa ta'ah. Sekarang ini kan perjuangan yang terjadi hanya karena apa? Tanahku dirampas, ayahku dibunuh, ibuku dibunuh. Akhirnya disuruh sabar, jangan ngelawan, nggak bisa. Masa ayahku dibunuh, kaumku dibantai, tanahku dirampas, aku suruh diam. tuh. Sementara sahabat bukan karena itu, tapi karena apa yang diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku dibunuh, ayahku dibunuh, depan mataku, aku belum bisa balas, nggak boleh balas, aku nggak balas. Bukan lagi karena dendam, tapi karena lillahi ta'ala. Lihat. Ajib. satu hari, syukur. المؤمنين عمر Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia lagi jadi khalifah. Okay? Umar ini bukan orang-orang pertama-tama yang masuk Islam, akhir-akhir. Okay? Nah Umar dan Bilal pada masa itu kemudian masuk Islam, barulah mulai kaum muslimin sedikit lega. Karena apa? Ngeri sama Umar, sama, eh afwan, sama Umar sama Hamzah ibnu Abdul eh, Hamzah ibnu Abdul Muthalib pamannya Rasul yang juga apa namanya orang yang ditakuti di sana. Tayyib. Satu hari ketika Umar radhiyallahu anhu jadi pemimpin, jadi pemimpin, jadi khalifah, khulafa rasyidin. Okay? Datanglah kepadanya Al-Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu. Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu. Okay? Kemudian Khabbab pun duduk di tempatnya Umar berada di tempat tempat yang dimuliakan sebagai seorang khalifah Rasyidin. Kemudian dia berkata kepada para jamaah termasuk kepada Khabbab. Wallahi ma kana ahadun ahakku majlis min rajul wahid. Sungguh demi Allah, tidaklah seseorang lebih pantas untuk berada di tempat ini kecuali satu orang. Yang di tempat yang sangat dimuliakan ini, yang pantas duduk di sini sebenarnya cuma satu orang Khabab bin al Arq berkata, "Waman huwa ya Amirul Mukminin? muminin Siapa itu orang ya Amirul Mukminin?" muminin Umar berkata, "Bilal ibnu Rabah." Dia benar-benar diazab di jalan Allah di masa-masa awal. Demikian kan kata Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Khabbab berkata radhiyallahu anhu, "Demi Allah ya Amirul Mukminin, maka kana ahaqqu minni." Tidaklah dia lebih berhak atas tempat itu daripada aku. Yani aku lebih berhak di situ daripada Bilal. Kemudian akhirnya Khobab pun membuka bajunya, punggungnya. Dan kemudian Umar melihat di punggungnya Khobab luka bakar yang luar biasa mengerikan sehingga Umar pun bergetar. Lihat. Apa yang terjadi dengan Khobab ini? Sampai sedemikian rupa. Jadi demikian. Khabab ini tadinya seorang pemuda yang cerdas dan kemudian amanah. Gulamnya Ummu Anmar. Ummu Anmar senang sama Khabab, kemudian dibawalah Khabab ke ahli bikin pedang, disuruh belajar, faatkan. Akhirnya dia mendalami hal itu dan ternyata bakat terus cepat jago. Jadilah dia seorang sayyaf, yakni ahli bikin pe pedang yang ahli Khabab bin al arth radhiyallahu anhu. Dan akhirnya dibebaskan oleh Ummu Anmar tapi menjadi, maulanya. Tadinya kan budak, ya kan? Jadi maulanya. Maulanya Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini masih Quraisy. Tayyib. De, de, uh, uh, kemudian teruslah dia melakukan kerjaannya dan orang pada datang kepadanya untuk memesan bikin pedang karena apa akhlaknya yang baik amanahnya yang baik dan akal yang cerdas kalaupun masih mu masih muda kemudian Khabbab bin al dia dengar dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Rasul masuk Dar Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Okay? Dia beriman langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kemudian tidak lama kabar ini sampai kepada Ummu Anmar, ya kan? Dan para penguasa penguasanya yakni pembesar-pembesar yang menguasainya, dia orang lemah, orang miskin. Khabab bin Abdul Arq. Ummu Anmar dengan hal itu akhirnya fastasyata ghadaban. Dia marah luar biasa, dia ajak saudaranya namanya Siba. Siba. Ya, untuk menghampiri si Khabab bin al-Art ini. Di dalam perjalanan ketemulah mereka dengan beberapa pemuda dari Bani Mudor dan Bani yang lain yang akhirnya ikutlah berjalan bersama mereka menghampiri Khabab di tempat kerjanya ini, di labnya tempat bikin besi. Ketika mereka menghampirinya, ternyata Khobab sedang bikin besi. Bikin besi kan pakai api yang sangat panas itu loh, sampai nyala, ya kan? Ditanya mereka, Ya Khabbab, yaquluna annaka qad tabi'ta gulam ibn Hashim. Wahai Khobab, mereka berkata bahwasanya engkau telah ikut bocah dari Bani Hashim itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asobat, apakah kau bersabak? Sabak di sini maknanya murtad. Uh, kaum musyrikin dulu mengatakan bahwa mereka yang masuk-masuk Islam ini soba'ah. Sobak. Murtad. Yani murtad dari agama mereka, agama tradisional mereka. Mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan tenang, Khabbab ibn arab menjawabnya. Sesungguhnya, anak sobat, aku tidaklah murtad. Aku hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku beriman bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuluh Abdullah wa rasuluh wa nabadhtu asnamakum wa alihatakum dan aku pun menafikan berhala-berhala kalian dan tuhan-tuhan kalian. Dengan tenang Khabab menjawab demikian. Ya iya marah akhirnya zallu yu'adzibunahu dipukulin disiksa. Ummu Anmar mengambil besi yang sedang menyala. Syuh Besi lagi nyala nih. Ditempelin di kepalanya khabab, Disiksa, disetrika itu. Tapi dia bertahan dan tak mau teriak. Karena apa? Karena hanya akan membuatnya disiksa lebih parah lagi. Dia bertahan. Akhirnya nih Ummu Anmar di riwayat lain dikatakan nggak lama setelah itu dia terkena penyakit, oke? Okay? Penyakit yang parah, yang aneh, yang membuat dia melolong-lolong seperti anjing. Oke? Okay? Dan pengobatannya pada masa itu nggak ada cara lain kecuali harus ditempelin besi panas kepalanya. Nah, lihat. Terus mereka menyiksa Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu sehingga mereka menaruhnya di atas perapian yang sedang menyala. Ditaruhnya di atas perapian itu dan diinjaknya dadanya. Oke? Okay? Sehingga tidaklah mematikan api itu kecuali air yang mengalir dari dagingnya yang terpanggang tersebut. Dan dia pun akhirnya tak sadarkan diri karena banyaknya darah yang tertumpah karena sakit yang luar biasa. Nah Khabbab berkata kepada Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Bilal dulu disiksa, lahu man yamna'uh, dia punya seseorang yang membelanya, yang menyelamatkannya, aku. Tak ada yang mematikan api itu kecuali air yang mengalir dari punggungku yang dipanggang. Aku lebih berhak atas tempat itu ya. Faham? radhiyallahu anhu akhirnya ketika dijenguki oleh Ges masa Qais radhiyallahu di riwayat Imam Bukhari juga kita ketika menjenguk Khabbab lagi sakit gitu dan dia berkata demi Allah laula an yanhana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Rasul melarang kita untuk berdoa minta kematian, aku akan meminta kematian. Saking sakitnya tuh hari, tapi nggak boleh minta kematian kata Rasul. Sallallahu alaihi Yang kayak begini masih dibilang kalian ini terburu-buru. Satu hari masih dibuat Imam Bukhari dan Muslim juga. Khabab datang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan mutawassid burdah lahu Rasul sedang selonjoran di atas burdahnya itu digelar keselonjoran dekat Ka'bah. Khabab pun datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan kondisinya dan kondisi kaum muslimin dan dia berkata, Ya Rasulullah, ala tastansir lana atau ala tad'u lana. Ya Rasulullah, kenapa tak kau minta pertolongan untuk kita? Kenapa tak kau berdoa saja kepada Allah agar langsung datangkan pertolongan pada kita? Rasul digituin fajalas, dia duduk mahmarran wajhu, mukanya memerah marah. Dan dia berkata, "Qad kana man kana qablakum yu'ta rajulun thumma yuhfaru lahu bisa dulu zaman dahulu ya, ini orang-orang yang beroman, ber, beriman sebelum kalian didatangi oleh kaumnya kemudian digalilah tanah ditanam setengah badannya kemudian dibelah dua hidup-hidup yudha ala ra'sihi ala mifraq ra'sihi biminsyar thumma yushakku nisfain dibelah dua hidup-hidup hanya karena mereka beriman wala yasrifuhu dzalika an dini. Itu tidak membuat mereka meninggalkan agama mereka sedikit pun. Kemudian didatangkan mereka juga. Kemudian yu'ta bi amsyatil hadid, didatangkan sisir-sisir besi yang akhirnya memisahkan antara daging dan tulang mereka, dikelet hidup-hidup. Memisahkan daging dan tulang mereka, hidup-hidup nih. Hanya karena mereka beriman kepada Allah, itu tidak membuat mereka meninggalkan agama mereka. Wallahi la yutimmannallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqib minan San'a ila Hadramut la yakhafu la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami. Demi Allah Allah akan sempurnakan perkara ini. Yani Allah akan jayakan agama ini. Mana yang demikian? Sehingga nanti Seorang pejalan kaki tidaklah dia memiliki kekhawatiran lagi yang berjalan dari Hadramut sampai Son'a atau Son'a sampai Hadramut. Tidaklah dia takut apa-apa lagi kecuali hanya Allah dan serigala-serigala atas kambing-kambingnya. Maknanya ini daerah yang rawan kriminalitas katakan. Namun ketika Islam menang dan berjaya, kriminalitas benar-benar tiada sehingga seseorang berjalan sendiri dari Son'a ke Hadramut dia nggak takut lagi apa-apa kecuali kepada Allah dan kecuali kepada serigala yang mengancam para kambingnya. Ya, walakinnakum tajilun. Tapi kalian yang terburu-buru maunya langsung menang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khobab yang ujiannya udah sampai segitunya tuh. Masih dibilang kalian ini buru-buru. Masih dibilang kalian ini kurang sabar. Lihat, apalagi kita. Yang udah disiksa segitunya, dan akhirnya minta pertolongan sama Rasul masih dibilang kalian ini buru-buru. Lihat, Khabab bin al-Ard fi awakhir hayati radhiyallahu anhu di di akhir-akhir hidupnya Khabab bin al-Ard akhirnya Allah berikan padanya apa-apa yang lam yakun yahlam bihi yang dia dulu ngimpiin aja nggak berani <laughs> karena apa miskin dulu tapi di akhir hidupnya malah kaya luar biasa dia punya zahab dia punya fiddah dia punya emas, dia punya perak, dan dia taruh dan kemudian dia infakkan hartanya ini dengan cara yang sangat aneh, wallah, nggak ada yang segininya. Di mana dinar-dinar dan dirham-dirhamnya dia taruh di satu tempat di dekat rumahnya, di rumahnya pokoknya dia taruh di, tem di satu tempat dinar-dinar dan dirham-dirhamnya, uang-uangnya. Yang tempat ini diketahui oleh orang-orang yang membutuhkan dan datang meminta-minta. Kalau mereka datang, butuh sesuatu, butuh fulus, ambil sendiri tanpa izin. Ya Allah, ada nggak orang infak segitu? Hah? Ente mau nggak taruh dompet? Taruh dompet, taruh dompet. Ini nih yang mau fulus, ambil aja dari dompet. <laughs> Oh, ada nggak? Kalau nggak taruh ATM ya, no rekening nanti yang butuh siapa gesek aja deh deh. Sampai begitu infaknya loh. No. Nggak nanggung-nanggung orang dulu. Masya Allah. Hah? Tapi setelah itu juga dia masih khawatir, aku takut hartaku membawaku ke neraka. Setelah infak yang sedemikian rupa dia masih khawatir akan hartanya. Setelah pengorbanan yang sedemikian rupa dia masih khawatir Allah akan menyiksanya. Khabab Abdul Ard radhiyallahu anhu. Ya, dan masih banyak lagi gambaran azab kaum musyrikin kepada kaum muslimin sehingga akhirnya tahun kelima Allah e, e, disampaikan ya ini Rasul kemana-mana sehingga terjadilah yang terjadi di Taif dilemparinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika ditanya Rasul apa yang paling berat yang kau rasakan dari kaummu Rasul mengisahkan kisah Taif ini Shallallahu alaihi wasallam di mana Rasul ke sana minta pertolongan, minta perlindungan yang ada ditolak, diusir dan dilemparin di sepanjang jalan sehingga Rasul pun berlari dan sekujur tubuhnya berdarah karena lemparan-lemparan batu itu. Sehingga satu tempat kemudian terjadi yang terjadi Jibril membawa malaikat Akhsyaban ini yang menjaga dua gunung Akhsyaban, wahai Muhammad, ini malaikat Akhsyaban, dia siap perintah, eh, eh, lakukan apapun yang kau perintahkan. Malaikat ini pun memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Muhammad perintahkan aku, apa yang ingin kau kami lakukan? Apa yang kau ingin kami lakukan? Apabila kau perintahkan untuk mengangkat gunung ini dan menimpakannya atas mereka sekarang kita lakukan. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak begitu. Rasul berfikirnya panjang, bukan ngebalas dendam yang sekarang, tapi berfikir jauh lebih panjang ke depan. Rasul berkata, Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim unasun ya'buduna Allah atau yu'minuna billah. Justru aku berharap agar Allah menjadikan keturunan-keturunan mereka kelak adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Kalau dibalas sekarang ditimpain gunung puas ngebales sakitnya sekarang, tapi akhirnya apakah ada orang beriman nantinya di masa depannya yang nggak ada habis mati semua, iya kan? Kalau mau dibalesin dibalesin, cuman Rasul berpikirnya lebih panjang lagi. Mungkin generasi yang sekarang nggak kena dakwah, ntar juga nggak lama pada mati, pada lewat. Anak-anaknya akan lebih terbuka akalnya nanti. Yang mudah-mudahan akan lebih terbuka nanti akalnya. Begitu kan? Emang? Ya enggak? Kemudian tahun kelima Hijriah diizinkanlah berhijrah kaum muslimin ke Habasyah. Di sana terdapat raja yang adil yang la yuzlamu indahu ahad. Tidaklah dizolimi orang yang berada di bawah kuasanya sedikit pun. Raja tersebut Najasyi di Habasyah hijrahlah mulai kaum muslimin ke sana kloter pertama, kloter kedua dan seterusnya hijrah kaum muslimin. Kemudian yang bertahan di Mekah masih bertahan di Mekah. Kemudian pulanglah mereka sampailah eh, tahun ke-7 Hijriah di mana kaum musyrikin pusing, pusing kaum musyrikin. Kok ini kaum muslimin nambah ditekan, nambah disiksa, nambah banyak jumlahnya. Tuh lihat, dakwah yang hak. Jangan khawatir dengan yang dilakukan oleh musuh-musuh Tawahid, musuh-musuh sunnah. Biarin aja, jangan puyeng. Kita nih makin dipencet, makin mateng, kayak bisul. Biarkan mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Udah, jangan pedulikan. Kita nih makin ditekan, makin jadi kok. Justru ketika nggak ada tekanan, kita malah redup. Iya gak? Jadi jangan kau khawatirkan apa yang mereka lakukan. Oh, alhamdulillah. Puji Allah dari usaha-usaha mereka dalam menjatuhkan kita, mengutuk kita, memfitnah kita dan lain-lain. Puji Allah semua akan hal itu. Kita terlalu kita enggak kita kita kita tidak semulia itu untuk mendapatkan posisi yang mulia sedemikian rupa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji, kita difitnah sedemikian rupa. Ya, bukankah para nabi dan orang-orang beriman dulu diuji dan difitnah dan disiksa? Aku tidak semulia mereka. Hinaan, fitnah ini atas diriku terlalu mulia untukku. Ya, tuh lihat. Jadi optimis enggak? Iya nggak? Fitnah ini atasku, aku diperlakukan demikian. Ini hal yang terlalu mulia untukku. Kenapa tidaklah diperlakukan demikian kecuali para nabi, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu. Aku terlalu hina. Aku terlalu hina untuk mendapatkan kemuliaan ini. Tuh, lihat. Akhirnya nggak khawatir kau dengan apapun yang dilakukan oleh musuh Islam. La yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Orang-orang yang tersesat dari jalannya Allah tidak akan bisa memberikan madorot kepada kalian apabila memang kalian berada di atas hidayah. Cari saja hidayah untuk dirimu. Jangan pusingkan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah. Bawa santai. Tapi bukan berarti kemudian harus bersuul ada pada mereka. Enggak. Salami mereka, penuhi hak-hak mereka. Salami mereka ketika bertemu, ketika sakit jenguk. Meninggal datang takziah, kalaupun nggak ikut ritual-ritual mereka deh. Begitupun kepada Nasrani bahkan tetangga kita atau kawan kita. Ketemu salami, mereka salam, jawab dengan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan sempurna. Adapun dengan wa'alaikum dulu di kasusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan umul Mukminin Aisyah, ketika Yahudi waktu itu bilangnya asamu racun atas kalian atau kematian atasmu ya Rasulullah. Begitu. Tapi sekarang mereka bilangnya assalamu kok sempurna bilang, ya udah jawab dengan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini sebagai doa kita bagi mereka demi mengharapkan hidayah untuk mereka. Bolehkah doain mereka masih hidup? Boleh udah mati jangan didoain ampunan. Itu kan kafir itu begitu kan. Masih hidup doakan hidayah. Tapi udah mati udah jangan didoain ampunan. Kalaupun keluarga terdekat. Ya. Iya enggak? Mereka butuh bantuan bantu. Kasih unjuk akhlak yang mulia, penuhi hak mereka sebagai manusia, sebagai muslim dan lain-lain. Kita katakan jangan peduli dengan apa yang mereka lakukan, maknanya bukan berarti kemudian bersuul adab pada mereka. Enggak, nggak begitu. Ya. Akhirnya di tahun ketujuh 7 Hijriah, kaum musyrikin pusing melihat kaum muslimin yang terus bertambah dan dakwah Nabi Muhammad yang nggak habis-habisnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Mereka bersepakat untuk apa? Mengembargo Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya tidak mengajak mereka bicara, tidak menikah menikahkan anak-anak kita dengan mereka, gitu loh. Tidak dagang dengan mereka, tidak uh, uh, tidak melakukan muamalah dengan mereka sama sekali. Di tahun ketujuh, afwan, bukan tujuh hijriah, tujuh kenabian, tujuh nubuwah. Tayyib dan mereka melakukan kesepakatan itu dan membuat piagam atasnya dan mereka menandatangani hal itu. Piagam ini kita bilang sahifah al zulm piagam kezoliman. Dan ditempellah piagam ini di pintu Ka'bah, dekat pintu Ka'bah. Ya, Lihat, penghinaan terhadap Ka'bah. Sesuatu yang najis, yang zolim, ditempel di sesuci-sucinya tempat. Rumahnya Allah. Iya nggak? akhirnya ter, kaum muslimin terpaksa mereka mesti akhirnya berhijrah dan terembargo mereka pindahlah mereka ke Syi'bu Abi Talib Syi'bu ini jalan di antara dua gunung celah di antara dua gunung okay? Akhirnya mereka terpaksa mesti ke sana semuanya berkumpul bersatu kaum muslimin saling berbagi sedikit apapun yang ada pada mereka betapa mereka menghargai beberapa tetesan air karena sama-sama haus. Makanan mereka selalu bagi karena sama-sama lapar. Kenapa di embargo total nih dari sisi ekonomi, dari sisi muamalah dan lain-lain. Di antara kaum musyrikin yang nggak tega ketika saudaranya di dalam, Oke, okay? mereka ada yang beberapa masuk ke dalam ngumpet-ngumpet malam-malam bagi makanan terus pulang lagi. Ada beberapa. Kasihan ya kaum muslimin ketika itu. Mereka kelaparan, kehausan di Syekhbu Abi Talib. Sampai seringkali terdengar dari mereka di tangisan anak-anak dan bayi yang nggak tahan apa menahan lapar dan haus itu. Ila an akalu syajar sampai mereka makan kulit pohon sama daun-daun pohon. Mereka tumbuk sebisa mungkin sampai empuk kemudian masuk deh. Yang penting mengganjal lambung mereka mesti bekerja mengunyah sesuatu kan. Pohon korma nih, pohon korma daunnya kita ini orang Indonesia dilepas di sawah di kebun insya Allah hidup. Banyak lalap. Oke? Okay? Daun-daunnya empuk-empuk. Di sana daun apa yang mau dimakan? Daun korma. Keras bro. Kayak triplek. Diukulnya keke. Dimakannya gimana? Di Arab mau makan daun apa sih? Sampai makanin begituan ditumbuk sampai empuk baru dimakan. Ya, saat-saat bin Abi Waqqas dia kisahin kisah-kisah hisar ini, kisah-kisah embargo ini. Satu malam aku pengen keluar ila liuqdi hajati untuk memenuhi untuk mem, apa untuk pipis. Aku keluar malam-malam pengen kencing. Kemudian aku berjalan keluar di gelap malam, kemudian aku pun kencing. Ketika kencing sami'tu aku mendengar air seniku senikuni mengenai sesuatu. Sami'tu hissan mukhtalifan aku mendengar sesuatu yang berbeda daripada yang biasanya. Yani air kencingku seolah-olah mengenai sesuatu yang padat nih, bukan kena pasir. Nih, apaan tuh? Fasobar tuh, aku pun bersabar ila an uqdiyah hajati sampai aku selesaikan kencingku. Yani aku palingkan dulu, aku terusin kencing. Nih, Ketika selesai, Bahastu wa fatashtu, aku lihat terus, aku periksa apa sih itu tadi yang kena air kencingku yang padat. Fa'idha qit'ah jildi bahimah. Oh, taunya ada secarik kulit hewan. Kulit kambing kah, kulit sapi kah? Oke? Okay? Ah, diambilnya, dibersihinnya. Wa dhahabtu ila an-nari fama ziltu uharrikuha hatta kadat an tatafaham atau eh, aku kemudian menghampiri api dan aku panasin kulit hewan ini sampai hampir hampir gosong. Nggih. Thumma fatattu hafatta kemudian aku robek sebisanya, thumma stafafna istifafa kemudian kita telan langsung gelak aja langsung nggak mikir pakai ngunyah deh. Lagi ngunyah keingetan nih bekas dikencingin. Aduh telan aja deh, yang penting masuk. Duh, begitu. Ini saat bin Abi Waqqas khalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai segitunya. Kebayang nggak? Sampai tahun setelah tiga tahun berjalan perjanjian zalim ini, Allah sendiri yang memberantakin hal itu dan kaum musyrikin sendiri. Karena apa? Mereka sendiri sebenarnya nggak bersepakat akan hal itu. Di antara mereka ada yang nggak tega kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Apakah aku bisa makan dan menelan makananku sementara aku tahu kabilahku di sana kelaparan gitu. Akhirnya mereka sendiri yang membantah hal itu dan kemudian Rasul pun berkata kepada pamannya, "Enggak, coba kau pergi ke Ka'bah, kau lihat sahifah itu, yakni perjanjian tersebut, piagam tersebut udah hancur semua. Qad akalat hal koroboh telah dimakan oleh rakyat. Apabila kau telah mengatakan ya Rasul, maka kami beriman, kami percaya. Tapi bagaimanapun mereka pergi. Ketika mereka sampai di Ka'bah, mereka lihat piagam tersebut. Ternyata kamakal sebagaimana yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah habis piagam itu, kecuali satu kalimat yang isinya ada nama Allah. Bismikallahumma. Tuh. Orang musyrik dulu bikin apa-apa masih pakai nama Allah juga. Kalaupun yang dilakukan dalam rangka menentang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ini di tahun ketiga Hisar, tahun ketiga pengopungan tersebut, embargo, embargo tersebut. Maknanya tahun ke sepuluh maka embargo tersebut terhenti dan kemudian nggak lama tahun ke-13 Hijriah Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri lain yang siap menampung kaum muslimin, rasul dan para kaum muslimin yaitu negeri Yath, Yathrib dan dikenal dengan nama Madi Madinah. Kemudian rasul pun dan kaum muslimin pergi berhijrah ke sana. Ya? Mulailah tahun ke satu Hijriah di sana. Mulai tahun pertama negeri Islam. Ya, mulailah Rasul ber, ber, berdakwah di Madinah membentuk sebuah komunitas, sebuah negara. Berbeda dengan di Makkah. Tayyib. Ikhwan rahimakumullah, panjang terusannya. Tapi sudahlah. Kita lihat dari marhalah yang singkat tadi kita bahas, yang kita bahas dengan singkat apa saja. Kenapa Allah mesti jadikan siksaan, ujian yang sedemikian rupa atas kaum muslimin yang awal-awal? Banyak hikmah yang bisa kita ambil. Nih? Ya? Yang pertama pelajaran untuk kaum-kaum yang akan datang jelas bahwa demikianlah perjuangan. Oke? Okay? Demikianlah perjuangan. Mereka telah membayar jatah mereka kepada agama dengan jiwa, raga, dan darah mereka. Maka jangan pernah kita menyangka bahwa kita akan mendapatkan surga dengan cara yang gratis. Huh? Yani jangan kita kira bahwa kita akan santai-santai hidup sehari-hari, pergi pulang kantor, pulang rumah capek, kemudian hari libur jalan-jalan. Tidak kita menyempatkan diri untuk mengenal Allah, Rasulnya, apalagi bersumbangsi dalam rangka dakwah di jalan Allah. Oke? Okay? Kita hidup santai-santai, enak-enak, mati, masuk surga. Ajib amat. Jangan sembarangan mikir, jangan mikir yang enggak-enggak. Mereka masuk surga, lihat apa yang mereka korbankan. Ini kan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum? Apakah kalian kira kalian akan masuk surga sementara kalian belum pernah diuji dengan ujian-ujian yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman sebelum kalian? Masadhumul basa wa dharra wa zulzilu. Mereka ditimpakan kesusahan, kelaparan, kehausan, semuanya deh. Pokoknya jenis-jenis ujian, wa zuzilu dan digoncangkan benar-benar. Hmm hatta yakulah rasul walladzina amanu ma'ahu sehingga rasul bahkan manusia yang paling sabar dan orang-orang yang beriman bersamanya yakni orang-orang yang paling pilihan Allah paling kuat saking beratnya ujian tersebut mereka sampai berkata mata nasrullah kapan pertolongan Allah tuh loh yang kayak gitu baru masuk surga jadi kita mau hidup stamin stamin santai-santai syuguh reja regut syuguh reja regut mati masuk surga ajib amat Diajak bersumbangsi untuk dakwah nggak mau. Diajak menghadiri majelis taklim yang dengan itu kau lebih mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, mengenal mana tauhid, mana sunnah, mengenal mana syirik, mana bid'ah, eh, mengenal mana halal, mana haram. Kau nggak mau dan nggak sempat, nggak sempat pulang kantornya malam. Diajak ngaji kenapa nggak pernah ngaji? Abis nggak sempat pulang kantornya malam. Ya, yang begini nih. Andai saja nanti mereka tahu bahwa mereka tak bisa menggunakan alasan itu di hadapan Allah ketika disidang. Kenapa tak kau hadiri kajian-kajian ilmu yang di situ dibahas tentangku, tentang ayat-ayatku, hadis-hadis Rasulku? Bisakah mereka menggunakan alasan itu ya Rabbi pulang kantor kemalaman ya Rabbi? Bisakah mereka pakai alasan itu? Hah? Ya, dan banyak hikmah lain juga. Di antara yang dimana Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan hati dan jiwa kaum muslimin kaum muslimin generasi pertama. Karena apa? Karena Allah akan berikan kepada mereka sesuatu yang sangat agung dan besar yaitu apa? Kuasa atas dunia. Dan mereka mesti memiliki kesiapan mental untuk itu. Nah, mental jadi kuat itu bukan dengan fasilitas-fasilitas yang membuai. Tapi dengan apa? Dengan ujian dan ujian yang menghantam. Ini yang membuat mental seseorang jadi ku, kuat. Fasilitas dan kebahagiaan ini hanya bikin akan manja hati seseorang. Gitu loh. Sementara keterbatasan, segala kekurangan malah justru bikin mental seseorang menjadi kuat. Terbukti itu nggak lama setelah itu kan, 23 tahun Rasul meninggal, 23 tahun masa dakwah, yakni 13 tahun Mekah kan, 10 tahun Madinah kan, Iya kan? 10 tahun umur negeri Islam Rasul meninggal. Berarti total masa dakwah berapa tahun? 23 tahun. Romawi dan Persia pusat kekuatan bumi ketika itu udah bergetar dengar kaum muslimin. 23 tahun nih. Kaum yang tadinya dari nol, pemimpinnya disiksa, dihinakan sedemikian rupa menjadi kaum yang punya power sedemikian rupa dalam waktu 23 tahun. Wallah singkat. Wallah singkat. Dari nol bahkan minus kaum yang barbar. -bar yang perang 80 tahun, 40 tahun hanya karena onta dan uh, uh, uh, apa onta atau perang-perang hanya karena syair. Barbar nih kau. Menjadi kaum yang menggetarkan Persia dan Romawi hanya dalam waktu 23 tahun. Wallah singkat, wallah cepat. Ini kesuksesan yang luar biasa. Kita 70 tahun. Udah bisa apa ya? Bahkan umur negara Islam dari satu hijriah, Rasul hijrah, kemudian umur negara Islam ketika berumur 15 tahun, 10 tahun Rasul meninggal, kemudian khulafa, khulafa, khulafa, gitu kan? 15 tahun umur negara Islam, 15 tahun masa pemimpinan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin telah dapat mengalahkan kerajaan besar yang umurnya udah 8 abad. Kalah sampai ke akar-akarnya sama kaum muslimin. Persia. Delapan abad nih umurnya. Romawi nggak pernah bisa ngabisin Persia. Habisnya sama kaum muslimin yang umurnya baru 15 tahun negara. Lihat. Dengan jumlah yang luar biasa. Yang mereka nih, mereka ketika perang Qadisiyah, oke? Okay, mereka membawakan 150 ribu pasukan sekitar itu. Kok muslimin cuma punya 30 ribu pasukan. Tapi kalah. Masad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Belum lagi kalau kita dengar kisah perang Yarmuk dan lain-lain. Ya, Allah mesti mempersiapkan jiwa mereka dan mental mereka menjadi apa? Para superhero yang nyata. Kakek-kakek kita, para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka pada kita adalah sejarah, bukan dongeng. Adapun superhero pada musuh-musuh Islam, pada kafir adalah dongeng yang dibuat oleh khayalan-khayalan mereka. Pada kita, mereka adalah sejarah kita. Kalau kita baca sirah per individu-individunya yang luar biasa. Ingat, iya Nah Allah mesti kuatkan mereka dengan apa? Dengan madrasahnya. Allah selalu mendidik manusia dengan gayanya yang seringkali nggak ketebak. Inilah gaya Allah dalam mendidik manusia, hamba-hambanya. Untuk menguatkannya, Allah hantam dulu, Allah tempa terus. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun Madinah. Luar biasa gak? Kemudian juga hikmah lainnya, supaya apa? Supaya tidaklah masuk ke barisan kaum muslimin, kecuali orang-orang yang murni keimanannya. Nah, adapun para oportunis yang menginginkan keuntungan dunia, maka tidak akan masuk ke barisan kaum muslimin. Kenapa? Untungnya apa? Disiksa kok habis. Iya kan? Sehingga tidaklah masuk ke dalam Islam mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang-orang yang memang benar-benar terpanggil hatinya, hidayah, murni imannya masuk ke dalam barisan is Islam. Namun ketika Islam besar dan berkuasa barulah mulai masuk ke barisan kaum muslimin, para munafik dan lain-lain yang hanya mencari keuntungan dunia duniawi kan? Iya kan? Tapi di Fatah Mekah ada orang yang mencari keuntungan duniawi? Enggak. Kenapa? Enggak ada untungnya dari sisi duniawi masuk Islam <laughs> pada saat itu. Iya kan? Di situ juga penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang manhaj dakwah. Manhaj dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Dikarenakan apa? Allah perintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan dengan contoh yang baik. Oke? Okay? Manusia yang paling memahami bahwa maksud, tentang maksud hikmah dan contoh yang baik yang dimaksud oleh Allah siapa? Manusia yang paling memahaminya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, okay? akhirnya Rasul mendakwa manusia paling tepat dalam berdakwah dengan hikmah dan mau'idah hasanah. Tapi apakah setelah itu semua Rasul tidak menemukan penentangan dari kaumnya? Tidak, dia tetap ditentang dan disiksa oleh kaumnya. Maka maknanya diseru, diperintahkan kita untuk menyeru dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah. Ini adalah perintah Allah, bukan jaminan orang akan ikut kita dengan itu. Manusia yang paling berakhlak mulia, yang paling faham hikmah maksud Allah di ayat itu paling faham Allah hasanah maksud Allah di ayat itu siapa Rasul apakah Rasul kemudian nggak ada yang menentang ditentang juga sama ya udah jadi jangan kau kira kemudian kau berdakwah dengan hikmah dengan mau Allah hasanah kemudian orang pasti akan mengikutimu ntar dulu siapa ente kita cuma diperintahkan untuk berdakwah dengan cara itu sudah mau orang ikut kita apa enggak hatinya di tangan Allah mau dikata apa Dan menyeru manusia dengan hikmah dan mau'idhah hasanah adalah sebagaimana Rasul dan para sahabat. Bukan maknanya ikut nyemplung ke kesasatan dan kekeliruan yang berjalan pada mereka. Ini menyeru manusia dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Maknanya bukan ikut nyemplung. Faham gak? Rasul ini ditawarkan oleh kaum musyrikin ya Muhammad bagaimana kalau kau sembah Tuhan kita sehari, besok kita sembah Tuhan ente sehari. Gitu loh. Iya kan? Ditawarkan demikian. Kau mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau jadi yang paling kaya di antara kita. Kita kumpulin fulus kita. kita. Mau yang paling cantik. Kita cari. Oke? Apa kau gila? Kau tak bisa mengatasi jin yang ada di kepalamu. Kita cariin orang yang paling jago rukyahin nanti. Tuh lihat. Kau mau jadi raja di atas kita, kita akan jadikanmu raja bagi kita. Huh? Gitu kan? Tawaran kau musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi Muhammad menerima tawaran itu? Dia tidak berpikir bahwa oh ini kesempatan yang penting jadi raja dulu nanti aku rubah pelan-pelan begini-begini. Dengan gaya-gaya berpikir sekarang orang-orang sekarang. Iya kan? Aku rubah dari dalam nanti pelan-pelan dikit-dikit ini. Nggak bisa. Yughayyirun wa yataghayyarun. Mereka mencoba merubah yang ada mereka ber, jadi berubah. Kalau kalau Syekh Albani ini kasih kasih analogi yang sederhana tentang hal-hal demikian. Bisa ada kuburan, manusia pada tawaf di situ, syirik gak? Boleh gak seseorang berkata, aku mau mencoba mendakwahi mereka supaya mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah syirik. Caranya gimana? Caranya gabung sama mereka ikutan tawaf. Bahlul gak? Makanya dari zaman ke zaman kita nih, kita nih mendakwahi, mendakwahi para pemerintah, orang-orang politik dari luar. Kita nggak ikutan nyemplung ke lumpur najis politik itu. Kita nggak ikutan berbutan suara dengan cara-cara kafir. Alhamdulillah dari zaman ke zaman nggak. Ya? Kalaupun tujuannya baik, tapi dengan cara yang mungkar demikian, cara yang datang dari kafir, maka tidak akan mendatangkan kebaikan yang ada keburukan yang akan lebih besar. Kita nggak masuk ke TV-TV umum, alhamdulillah yang di situ ada kesyirikan. Orang pakai udang-udang, pakai gamis, neng angkep jin, ya salam masuk ke toples. Mindahin penyakit ke kambing, ya salam lebih sakti daripada Rasul. Di TV-TV umum kan ada begituan, aura terbuka, sinetron-sinetron busuk. Makanya kita nggak masuk dakwah di TV umum. Alhamdulillah Allah kasih kita TV-TV yang baik. Iya kan? Ada TV-TV sunnah yang baik. Makanya dari dulu kita nggak mau masuk TV umum. Dakwah dengan baik, dakwah dengan cantik, bukan maknanya ikutan nyemplung ke lumpur. Ngaco. Nggak begitu. Ada maslahat. Nanti kita bisa memperbaiki, menyampaikan dakwah ini kepada mereka dari dari dalam. Ente yang didakwahin sama mereka. Insya Allah mau S17. Jangan cuma S3, S17 lagi. Ente masuk ke situ, ente yang didakwahin sama mereka. Ini manhaj. Mengenal sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan salafus soleh, kita dapat menangkap manhajnya dengan baik. Dan itulah yang kita diperintahkan atasnya, yaitu apa? Bertahan di atas manhaj tersebut. Kita tidak diperintahkan sukses, kita tidak diperintahkan untuk menang, enggak. Kita diperintahkan untuk bersabar berada di manhaj itu dan syaitan akan datang pada kita dari segala sisi membawakan seluruh alasan-alasan logis bagi kita yang penting tujuannya adalah agar membuat kita keluar dari jalur yang benar tersebut ya sekian ikhwan rahimakumullah ceramah yang akhirnya tidak singkat tadinya niatnya singkat <laughs> Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi usaha kita semua, eh, memberikan kita keikhlasan dalam segala amalan dan perbuatan yang kita lakukan.